Allah yang cinta kepada ilmu yang merupakan warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini kita sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Berkata beliau Al Habib Abdullah bin Al Wal Haddad, "La yakmulu halud da'i ila rabbil alamin hatta yasira qawluhu wa fi'luhu hujjatan ala jami'il mu'minin." Tidaklah sempurna keadaan seseorang yang menyeru manusia untuk cinta kepada Rabbil Alamin yaitu Allah Subhanahu wa taala hatta yasira sehingga menjadi qauluhu ucapannya wa fi'luhu perbuatannya hujatan sebagai bukti bahwa dia itu adalah seorang yang menyeru ke jalan Allah ala jami'il mukminin kepada seluruh kaum mukminin. Seorang dai tidaklah sempurna keadaan dia sampai ucapan dan perbuatan itu bisa menjadi hujah. Maksudnya apa? Perbuatannya itu membuktikan ucapannya ngajak kepada sholat dia juga sholat ngajak kepada puasa dia juga puasa ngajak kepada sodakoh dia juga bersodakoh ini adalah seorang da'i yang sempurna kenapa ucapan dan perbuatan itu harus senada harus sebanding karena orang ketika dia akan mengajak orang lain ke jalan Allah, kadangkala mengajak itu bisa dimaknakan bisa dimaknai itu menjadi dua macam. Pertama, mengajak dengan ucapan. Yang kedua juga bisa mengajak dengan perbuatan. Contoh, misalkan ada seorang dai dalam ceramahnya dia ngomong jangan kamu itu cinta kepada dunia jangan kamu itu terlalu mati-matian untuk urusan dunia tahunya beberapa saat kemudian setelah ceramah sidai ini kampanye berarti kan dibayar bukan dakwah kan nah keadaan sidai ini sekalipun ucapannya mengajak orang untuk nggak cinta sama dunia tapi perbuatannya itu ngajari orang untuk cinta kepada dunia numpuk mobil ada di rumahnya jangan cinta sama dunia sedekahkan hartamu mobilnya di rumahnya ada lima misalkan nah ini sekalipun dia ucapannya mengajak manusia untuk nggak cinta kepada dunia tapi perbuatannya ngajak manusia untuk jadi cinta kepada dunia Misalkan pula ada seorang dai yang berceramah, jangan suka bermusuhan, jangan suka memaksakan pendapat. Tapi di luar forum dia suka bermusuhan. Nah, keadaan seperti ini sekalipun lisannya, ucapannya mengajak manusia untuk tidak bermusuhan, akan tetapi perbuatannya ngajak manusia untuk jadi orang yang suka bermusuhan. Nah, dalam keadaan seperti ini maka seorang dai tersebut dinyatakan dia bukan belum sempurna. Dakwahnya dia masih belum sempurna. Tapi dakwah yang sempurna itu ketika ucapan itu bisa dibuktikan dengan perbuatan. Baru ketika itu dakwah bisa dikatakan sempurna. Memang seorang dai itu adalah pewaris daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak mewariskan harta para anbiya itu tidak mewariskan harta akan tetapi yang diwariskan adalah ilmu <clears throat> innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman innama warrothul ilma para nabi itu tidak mewariskan dinar dan juga tidak mewariskan dirham akan tetapi mereka para nabi adalah mewariskan ilmu kemudian ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad Alaihi Wasallam yang betul-betul warisan Nabi ini dijaga ada yang jaga seperti misalkan dalam hadisnya Nabi pernah menyatakan ana madinatul ilim wa aliyu babuha. Aku ini pintunya ilmu dan Ali aku ini kotanya ilmu dan Ali adalah pintunya ilmu. Berarti apa? Ilmu itu ada yang jaga pintunya. Warisan Nabi ketika sampai kepada para sahabat para sahabat betul-betul menjaga ilmu Nabi diwariskan lagi ilmu kepada para tabi'in dijaga oleh para ulama diwariskan lagi kepada para tabi'ut tabi'in dijaga terus ilmu ini disampaikan lagi sampai kepada Imam Syafi'i sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sampai kepada Syekh Al-Faqih Al-Muqaddam semuanya itu ilmu warisan Nabi kenapa? mereka itu memperoleh ilmu dari orang-orang yang ikuti Nabi. Imam Syafi'i beliau belajar dengan Imam Malik. Imam Malik belajar dengan para sahabat. Para sahabat belajar langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi urusan ilmunya ini semuanya beres. Ada sanatnya yang menyambungkan ilmu. Itu juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bilang ngambil ilmu dari gurunya, gurunya ngambil ilmu dari gurunya lagi. Fakihul Muqaddam ngambil ilmu dari gurunya. Gurunya pun ngambil ilmu dari gurunya sampai bersambung kepada Sayyidina Ja'far as Bersambung lagi kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Bersambung lagi kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, bersambung lagi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib sehingga akhirnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi ilmu yang merupakan warisan Nabi itu adalah ilmu yang dijaga. Gak semua orang bisa ngaku-ngaku dia itu jadi seorang ulama, melainkan dia betul-betul mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita jangan sembarangan untuk mengambil ilmu banyak permasalahan yang terjadi pada masyarakat di zaman sekarang ini yang pertama nggak mau cari ilmu dan yang kedua itu kalau cari ilmu ngambil dari guru yang salah cari ilmu ngambil dari ustadz-ustadz yang nggak jelas ustadznya ngambil dari mana kadang dari majalah kadang dari kalender kadang dari brosur-brosur ini semua nggak bisa dipertanggungjawabkan khususnya anak muda zaman sekarang itu sering ngambil dari Google jadi kalau ada permasalahan itu tanya tinggal ketik di Google oh ini ketemu jawabannya nah padahal yang naruh tulisan di Google itu itu orang macam-macam saya misalkan saya punya komputer saya tinggal nulis Homer itu hukumnya halal nanti saya ngarang alasan karena Homer yang sekarang misalkan terbuat dari tape ciu misalkan ciu itu hukumnya halal karena ciu terbuat dari tape sedangkan tape di zaman Nabi tidak ada berarti halal misalkan saya ngarang seperti itu nanti ketika orang mau cari hukumnya Homer keluar nanti tulisan saya oh berarti halal Padahal ini tulisan bisa dipertanggungjawabkan nggak? Nggak bisa kan? Makanya orang kalau mau ngambil ilmu itu harus lewat guru, lewat sanat. Katakan oleh Ibnu Sirun, Inna hadzal ilma dinun. Sungguhnya ilmu ini agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari siapa kalian mau mengambil urusan agama kalian ilmu ini agama kita kalau mau ngambil ilmu juga lihat-lihat jangan sembarang ulama fatwa kita ikuti fatwanya jangan sembarang ulama ngomong kita ikuti omongannya Gak semuanya itu bisa dipertanggungjawabkan kita pilih ulama yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah kan ada hadisnya nabi itu La tajlisu inda kulli alimin. Jangan kamu itu duduk dengan semua orang alim. Kata Nabi. Illa alimun yad'ukum minal khamsi ilal khamsi. Kecuali orang alim yang mengajak kamu kepada lima hal dan mengajak kamu untuk meninggalkan lima hal. Betul. Jadi jangan sembarangan duduk bersama orang alim, tapi duduklah bersama orang alim yang mengajak kepada lima hal dan mengajak untuk meninggalkan lima hal. Yang pertama, minasyaki ilal yakin, mengajak kita meninggalkan keraguan menuju kepada keyakinan. Itu sifat orang alim yang pertama. Ketika manusia itu ragu, ini ini gini gimana hukumnya kalau gini gimana hukumnya kita ikuti orang alim yang kita yakini kita yakini apa ajaran kita ini Islam ahlu sunnah wal jamaah berarti kalau kita mau cari orang alim kita harus cari yang memang dia itu kita yakin ajarannya itu sama dengan kita ahlu sunnah wal jamaah juga kita ambil ilmunya nggak ada masalah tapi kalau ragu-ragu, kita nggak tahu ini kira-kira apa ya. Kemudian dia fatwa sembarangan, kita pakai fatwanya, sesat kita akhirnya. Yang pertama minasyaki ilal yakin, mengajak kepada keyakinan untuk meninggalkan keraguan. Dan yang kedua, wa minal kibri ilat tawadhu' yaitu orang alim yang mengajak kita meninggalkan sifat takabur sombong menuju sifat untuk merendahkan diri kalau ada orang yang mengajarkan kamu bilang aja kamu itu yang paling benar dia itu salah dia itu sesat dia itu melenceng dari sunnah dia itu melenceng dari Al-Quran kamu itu yang paling benar dia itu musyrik dia itu kafir Misalkan ada yang semacam itu, berarti ini bukan orang alim yang kita harus duduk bersama dia. Lain halnya kalau kita menjelaskan, ini ajaran kita ahlu sunnah wal jamaah begini, begini, begini, begini, begini. Kita ini benar. Jangan kita ikuti omongan orang lain. Ini masih nggak ada masalah. Tapi ketika ngajak kita untuk sombong, nah ini tidak boleh. Kamu itu orang yang dipandang, jangan mau merendah kepada orang lain. Ini orang alim yang nggak boleh dituruti. Jangan sembarangan orang ngasih salam dijawab salamnya, padahal menjawab salam itu hukumnya wajib. Ini orang alim yang nggak boleh dituruti. memang ada orang waktu itu dia kalau jawab salam itu beda. Jadi kalau yang salam orang kaya sama orang miskin jawabnya beda aneh kan jadi kalau yang selama orang miskin dia cuma senyum kalau yang selama orang kaya dia senyum sama angkat tangan ini waliyadzubillah min dhalik ini ini kalau ada orang alim yang seperti ini nggak bisa dituruti jalannya kemudian wa minal adawati ilan nasihah Orang alim yang mengajak kita meninggalkan permusuhan menuju kita untuk saling berbuat baik ngajak musuhan kalau dia nggak mau ikut sepaham sama kamu lebih baik jangan pernah kamu sapa lagi ini ngajak permusuhan ini kalau dia masih nekat mau berbuat seperti itu terus padahal nggak maksiat perbuatannya maka kamu putus hubungan saja dengan dia ini nggak boleh diikutin Sekalipun orang tuamu akan tetapi kalau dia tidak mau ikut jalannya kamu, maka dia itu akan masuk neraka. Ini ngajak kepada permusuhan, nggak boleh diikutin. Kan, tetapi orang alim yang baik itu ngajak kepada perbuatan yang baik. Kalau misalkan ada orang yang suka berbuat buruk, bilang Doakan saja, doakan mudah-mudahan bisa jadi orang yang baik. Bukan orang yang berbuat buruk terus dimusuhin. Kita tidak boleh memusuhi orang yang bermaksiat itu tidak boleh. Tapi yang kita musuhi perbuatan maksiatnya. Jangan orang yang berbuat perbuatan maksiatnya ini yang kita musuhi. Orang minum khamr, kita harus larang. Kita harus benci dengan perbuatannya, jangan dengan orangnya. Kalau kita benci dengan orangnya, nanti ketika dia jadi orang baik, kita juga benci sama dia. Yang kita benci perbuatannya. Eh, dalam syariat Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar itu enggak boleh sembarangan. Tidak boleh ada unsur kebencian. Orang ketika mau amar ma'ruf nahi mungkar, dia harus penuh dengan perasaan cinta. Maka dalam syariat Islam kalau ada orang mau amar ma'ruf nahi mungkar, itu enggak boleh melukai kecuali kalau terpaksa ada orang minum khamr minum mabuk minum minuman keras gimana cara amar ma'ruf nahi mungkar menurut syariat minumannya aja ditumpahkan dibuang botolnya dipecah jangan karena enggak minumannya enggak pakai dibuang botolnya diambil dipukulkan ke kepalanya orang yang minum Akhirnya dia bukan malah simpatik dengan Islam, tapi bisa menjadi musuhnya Islam. Amar ma'ruf nahi mungkar ada caranya, penuh dengan kasih sayang. Ketika ajaran Islam itu menganjurkan kita untuk perang, untuk amar ma'ruf nahi mungkar itu semua harus dilandasi kasih sayang dulu. Dengan jalan kasih sayang sudah nggak bisa, maka perang itu jalan yang terakhir. Kemudian wa minar ilal ikhlas. Orang alim yang mengajak kita meninggalkan riak dan mengajak kita untuk berbuat yang ikhlas orang alim kalau ada yang berani ngajarkan tidak apa-apa sudah itu disumbang aja biar kamu nanti kalau pemilihan bisa terpilih ini orang alim yang nggak boleh diikuti riak itu nggak sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita ibadah sholat khusyuknya seperti apa tapi kalau tujuan sholatnya bukan karena Allah nggak dapat pahala dari Allah gambarannya begini kita punya saudara ada di Semarang kita tulis surat kita tulis surat panjang suratnya kemudian ada kiriman uangnya weselnya tapi kita kirimnya ke Jogja sampai ke Semarang nggak nggak mungkin sampai kan sama juga dengan amalan ibadah ketika ibadah itu harusnya kita kirim kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi ibadah kita itu karena makhluk bukan karena Allah maka juga tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa minar raghbati ila zuhdi dan orang alim yang mengajak kita itu daripada cinta dunia menjadikan kita itu meninggalkan dunia ini adalah lima karakteristik orang alim yang diperintahkan Nabi kita duduk bersama mereka Nabi jangan duduk sama semua orang alim tapi duduk sama orang alim yang mengajak kita meninggalkan lima hal untuk berbuat lima hal yang lain Kemudian ucapan harus senada dengan perbuatan. Jangan sampai seseorang itu hanya pandai untuk mengucapkan tapi dia tidak pandai untuk berbuat. Bisa menyampaikan ilmu tapi tidak bisa mengamalkan ilmu. Inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmi. Sesungguhnya manusia yang paling berat azabnya di hari kiamat itu orang alim yang Allah nggak ngasih manfaat di ilmunya waliyatubillah min dhalik ini nanti azabnya di hari kiamat paling besar sendiri karena itu makanya jadi orang alim ini tugasnya semakin besar hati harus bersih nggak boleh kenapa kalau sudah jadi orang alim itu dicontoh sama orang kalau sudah jadi orang alim itu ditiru sama orang lain. Kalau ada orang biasa berbuat haram, nggak ada masalah. Tapi kalau ada orang alim yang berbuat haram, ini jadi masalah besar. Kenapa? Masyarakat bisa-bisa mengira tindakannya ini halal. Jangan gampang-gampang berbuat haram di depan masyarakat. Tahu perbuatan ini haram, dilakukan di depan masyarakat, masyarakat bingung akhirnya. Dan gampang-gampang bersentuhan tangan, salaman antara laki-laki dan perempuan itu haram. Kalau salaman di depan umum, masyarakat ngira salaman sama perempuan yang bukan mahram ini hukumnya boleh. Padahal apakah seperti itu hukumnya? Gak seperti itu hukumnya. Ketika seseorang itu sudah jadi ulama, dilihat perbuatannya. Jangan sampai pernah dia berbuat yang mana nanti bisa membuat bingung orang-orang awam. Tapi berbuatlah itu yang lurus sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan petunjuk Nabi dan sesuai dengan petunjuk para ulama. Dikatakan pula dalam hadis al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua ilmun 'alal lisan fadzalika hujjatullahi ta'ala 'ala khalqih itu ilmu yang di lisan ilmu yang di lisan ini adalah bukti yang memberatkan bagi manusia supaya nanti bisa diseksa oleh Allah jadi bukti yang memberatkan kamu dulu punya ilmu tahu ini hukumnya haram kenapa kok gak diamalkan Kenapa masih kamu lakukan perbuatan haram? Dihadap oleh Allah. Buktinya apa? Ilmunya tadi. Wa ilmun fil qalbi fadzalika ilmun nafi. Dan yang kedua ilmu yang ada di dalam hati. Maka ini adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu itu ada dua ilmu yang cuma di lisan dan ilmu yang ada di dalam hati ilmu yang cuma di lisan ngomongnya pinter ceramahnya hebat bawa dalil hebat amalannya nol nggak hebat sama sekali tapi ilmu yang ada di hati sekalipun orangnya nggak pandai untuk berbicara sekalipun orangnya nggak pandai untuk menjelaskan dalil sekalipun orangnya nggak pinter untuk ceramah tapi perbuatannya itu bisa jadi manfaat untuk manusia banyak manusia itu tertarik untuk ikut kepada seseorang itu karena perbuatannya bukan karena ucapannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh para ulama beliau itu sampai bisa ngislamkan banyak orang sampai orang-orang jahiliyah orang-orang jahiliyah itu sudah orang yang paling primitif mungkin Seandainya Nabi Muhammad itu turun di wilayah misalkan Asia Tenggara, di Malaysia atau di Indonesia atau di Thailand misalkan, atau sekalipun di Barat, itu yang masuk Islam sebentar sudah masuk Islam semuanya. Tapi Nabi Muhammad diturunkan di Jazirah Arab orangnya jahiliyah. Lihat bulan dibelah mesti nggak percaya kalau itu Nabi. Coba daerah lainnya, tinggal Muhammad belah bulan ini loh aku nabi mau nggak beriman sama aku beriman semuanya ini orang-orang jahiliyah Nabi Muhammad belah bulan di depan matanya nggak percaya ini sihir ini masih bisa berkata demikian kok bisa Nabi berdakwah di kalangan umat yang sekaku itu sengeyel itu tapi banyak yang beriman kenapa karena Nabi nggak cuma berdakwah dengan lisan berdakwah dengan perbuatan Nabi Muhammad itu gak cuma nyuruh orang berbuat baik tapi Nabi Muhammad itu berbuat baik Nabi Muhammad itu gak cuma nyuruh orang untuk kasih sayang tapi Nabi Muhammad itu simbol kasih sayang di seluruh dunia ada seseorang punya kebiasaan tiap hari ngasih kotoran di muka rumahnya Nabi di depan rumahnya Nabi Nabi Muhammad setiap mau keluar rumah dibersihkan dulu kotorannya taruh sampah baru keluar tiap hari demikian akhirnya sampai suatu ketika Nabi Muhammad itu keluar rumah dilihat gak ada kotorannya pulang dari pergi dilihat rumahnya masih bersih loh kok gak ada kotorannya ini tanya sama orang-orang yang ngasih kotoran di rumahku mana kok hari ini kok gak ngasih kotoran Kata masyarakat dia jawab, oh orangnya lagi sakit sekarang. Oh lagi sakit ya. Sudah, Muhammad pulang. Pulang dulu ngambil makanan. Dia menjenguk orang sakit itu bawa makanan. Jangan cuma duduk dijenguk diajak ngobrol satu jam kita pulang tambah sakit orangnya. Duduk cuma ngajak ngobrol nggak bawa buah nggak bawa roti. Kalau mau nilai orang kalau mau nilai orang yang sakit bawa makanan Kemudian duduk kalau mau neliti orang yang sakit itu seperti duduknya khotib di antara dua khutbah. Duduknya khotib di antara dua khutbah itu seperti bacaan kul wallahu ahad. Kul wallahu ahad, Allah somad lam yalid wa yulad wa lam yakul lahu ahad. Ini duduk di antara dua khutbah. Nilai orang sakit duduknya itu diibaratkan cepatnya itu seperti itu. Maksudnya apa? Jangan lama-lama Orang sakit gigi, kita ajak duduk ngobrol satu jam. Terakhir digebuki kita sama dia. Kenapa? Emosi. Ngejak ngobrol satu jam orang sakit. Muhammad ambil makanan dulu. Ini adabnya dan akhlaknya Nabi. Ambil makanan dulu. Datang ke rumahnya orang yang sakit, diketuk pintu rumahnya. Orang yang sakit lagi lagi ada di kasur. Tanya siapa itu? Muhammad. Aduh, balas dendam ini wah sudah hancur ini saya dibuka Nabi belum ngomong dia duluan yang ngomong Muhammad mau diinjak-injak mau dipukuli terserah saya tidak punya tenaga untuk ngelawan saya pasrah sekarang ini mau kamu bunuh saya terserah saya pasrah kata, kata Nabi lu enggak saya nggak mau begitu saya cuma dengar kata kamu sakit saya bawa makanan untuk kamu nangis orang ini Kemudian dia bilang teman-teman saya yang kumpul sama saya nggak ada satu pun yang jenguk saya. Kamu yang setiap hari saya musuhi malah kamu yang jenguk saya. Ya Muhammad ajari aku supaya aku bisa masuk ke dalam agama Islam. Lihat, masuk Islam bukan karena ucapan tapi karena perbuatan. Nah sekarang ini kaum muslimin perbuatannya itu jauh dari ajaran Nabi kan sampai ada orang-orang yang mu'alaf itu kan setelah masuk Islam mereka mengatakan untung saya ini kenal Islam dulu baru kenal sama kaum muslimin kalau saya kenal kaum muslimin dulu baru kenal sama Islam mungkin saya nggak masuk Islam tapi karena saya ini kenalnya sama Islam dulu saya masuk Islam baru saya tahu kaum muslimin ternyata kaum muslimin nggak ngikuti ajarannya Nabi Nabi merintahkan kita untuk berbuat baik, kita jarang berbuat baik. Nabi merintahkan kita untuk sholat berjamaah di masjid, kita jarang berjamaah di masjid. Nabi memerintahkan kita untuk cinta kepada ilmu, kita enggak cinta kepada ilmu. Jadi perbuatan kita ini jauh dengan perbuatannya Nabi. Nabi enggak senang kalau umatnya itu enggak punya sopan santun, kita enggak punya sopan santun. Mudah-mudahan ini bisa jadi saran untuk merubah diri kita. Jadi dikatakan oleh Habib Abdullah bin al Haddad, seorang dai itu gak sempurna sebelum ucapannya dan perbuatannya itu bisa jadi hujah untuk semua makhluk. Karena Imam Hasan Al-Basri ini kisah yang menunjukkan orang itu kalau mau ngajak orang lain kepada sebuah perbuatan lebih baik kita yang sudah pernah berbuat dulu Imam Hasan al-Basri beliau pernah suatu ketika didatangi sama sekumpulan budak-budak dari sebuah kota budak-budak semuanya kumpul kumpul datang kepada Imam Hasan al-Basri wahai Imam tolong kamu khutbah Jumat di masjid kita kotanya kita Dulu satu kota itu cuma ada satu masjid, jadi masyarakatnya itu kumpul semuanya. Kamu tolong khutbah Jumat di masjidnya kita, tolong ingatkan biar para orang-orang yang kaya ini membebaskan budak-budak yang membebaskan kita ini daripada perbudakan. Imam Hasan al-Basri, ya sudah siap saya. Ini kaum budak ini nunggu, wah ini Jumat ini datang. Dia tunggu Imam Hasan al-Basri nggak datang hari yang Jumat yang kedua nggak datang Jumat yang ketiga nggak datang Jumat yang keempat masih nggak datang bingung ini para budak ini gimana Imam Hasan Al Basri kita datengin ke kotanya jauh-jauh kita suruh khutbah di kotanya kita malah nggak pernah datang yang kelima nggak datang sampai yang kesekian baru datang Imam Hasan Al Basri sampai di atas mimbar ceramah mari kita berbuat baik kepada budak kita kita bebaskan budak kita barang siapa yang membebaskan budak pahalanya sekian sekian sekian sekian sekian turun dari mimbar yang punya budak semuanya bebaskan budaknya ini hebatnya diturun dari mimbar semua yang punya budak bebaskan budaknya memerdekakan budaknya turun dari mimbar ini Imam Hasan al-Basri pulang tidak lama kemudian budak-budaknya itu datang semuanya. Ternyata budak-budaknya ini sudah jadi orang yang merdeka sekarang. Datang sama Imam Hasan Al Basri, Imam, kami ini datang ke sini nggak mau terima kasih, kami ini mau marah. Kamu itu kami suruh datang hari Jumat, berapa bulan baru datang? Padahal kita ini sudah butuh, kita ini diseksa terus sama tuan-tuan kita. Kata Imam Hasan Al Basri, saya itu ketika mau khutbah, masalah memerdekakan budak saya nggak punya budak dan saya nggak punya uang untuk beli budak saya tunggu saya ngumpulkan uang untuk beli budak saya merdekakan kemudian setelah itu saya baru berani ceramah coba kita lihat efek ceramahnya karena sudah diamalkan begitu ceramah yang lain menjalankan semuanya Kenapa? Ikhlas sudah dibuktikan dengan perbuatan. Itu Juga datang orang kepada Imam Ibn Abbas. Berkata, "Ya Ibn Abbas, ini uridu an amira bil ma'ruf wa anha 'anil munkar." Ibn Abbas, aku ini kepengen jadi orang yang amar ma'ruf nahi Munkar. Kemudian kata Nabi, ya, kemudian kata Ibn Abbas, tidak apa, kalau kamu sudah bisa sampai kepada tiga ayat ini, tidak apa-apa. Apa ayat yang pertama? Ata umuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum? Kamu mau mengajak manusia kepada kebaikan dan melupakan diri kamu? Kamu sudah ngamalkan ini? Belum. Oh ya sudah, ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, Kenapa kamu mengerjakan apa-apa yang mengatakan apa-apa yang tidak kamu berbuat? Kabura indallahi antaqulu ma la taf'alun. Betul-betul marah Allah kepada orang yang cuma berkata tapi dia tidak mengerjakan. Kamu sudah bisa mengamalkan ayat ini? Belum. Kemudian ayat yang ketiga, mana Nabi Shuaib alaihissalam mengatakan, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu in uridu illa islaha aku ini enggak ingin menyalahi perkataanku sendiri maksudnya apa kalau aku sudah ngomong melarang aku enggak mau melaksanakan larangan itu kata Nabi Syuaib kamu sudah bisa seperti itu seperti Nabi Syuaib belum kalau gitu mulai amar ma'ruf nahi mungkar pada diri kamu sendiri Jangan mulai pada orang lain. Mulai dulu pada diri kamu sendiri. Katakan pula dalam syair, "Ya ayuhar rojulu al-muallimu ghairahu, halla li nafsika kana ta'lim." Wahai orang-orang yang suka mengajarkan kepada orang lain, mulai dirimu sendiri pelajaran itu. Amalkan dulu pelajaran itu. Tasifud dawa alitisaqami wa tisdana kaima yasihu bihi wa antasakimu. sakimu engkau ini ngeracik obat buat orang-orang yang sakit tapi gimana mereka itu mau sehat dalam kamu sendiri itu orang yang sakit kayaknya jangan gampang-gampang ngomong tapi tidak pernah berbuat nah, memang dakwah itu macam-macam jadi seorang da'i itu harus bisa berdakwah dengan ucapan dan juga harus bisa berdakwah dengan perbuatan. Saya Habib Ali Zainal Abidin bin Abdurrahman Al-Jufri, seorang ulama modern yang sekarang tinggal di daerah Dubai, di daerah Abu Dhabi. Beliau itu program dakwahnya itu sampai ke Eropa, sampai ke Amerika, sampai ke Jerman, bahkan banyak orang masuk Islam di tangan beliau. Pernah suatu ketika beliau itu tinggal di Inggris, di kota Inggris. Kemudian beliau belum sempat ceramah, ada beberapa orang yang masuk Islam. Ketika ditanya, "Kenapa kok masuk Islam?" Jadi mereka ini orang-orang Inggris lihat ketika Habib Ali mau berjalan ke masjid. Ketika waktunya sholat Habib Ali ini pakai jubahnya, pakai imamahnya dengan tongkatnya, dengan surbannya, jalan dengan penuh kewibawaan ke masjid dengan hati yang tenang. Orang-orang yang lihat itu mengatakan saya ketika lihat orang ini mau menjalankan ajaran Tuhannya, saya yakin agamanya dia itu agama yang benar. Cuma lihat yakin ajarannya dia itu ajaran yang benar. Luar biasa. Ya pakai bicara. Kita kalau mau makanya kita kalau mau sholat ada di masjid kita niati Mudah-mudahan kalau ada orang yang lihat dia ikut tertarik kepada kita untuk sholat ke masjid. Ini dakwah dengan perbuatan ini lebih utama daripada dakwah dengan ucapan. Ada pula namanya Habib Ahmad Mashur bin Toha Al Haddad, seorang ulama dari Jeddah yang sudah meninggal beberapa tahun yang, yang lalu. Beliau mengislamkan orang di Afrika puluhan ribu bahkan sampai ratusan ribu kata para muridnya Pernah beliau masuk ke sebuah daerah Daerah ini kaku semuanya Orang-orangnya keras Ketika dia masuk Mau dakwah Didatangi sama pendeta, misionaris Kamu mau dakwahkan Islam di sini Percuma Saya ini sudah jadi misionaris di sini 30 tahun Gak ada satu orang pun yang masuk ke dalam agama Kristen Kalau kamu mau dakwah di sini percuma, gak mungkin bisa, gak mungkin berhasil. Kemudian kata Habib Ahmad, oh enggak saya enggak mau dakwah, saya cuma mau jualan aja. Akhirnya buka toko di dekat situ. Buka toko, kemudian jual barangnya itu harganya dimurahkan sedikit. Kalau misalkan barang di toko lain 2000, di tokonya Habib Ahmad 1700. Kan cuma terpaut sedikit. Akhirnya orang-orang kalau beli barang di tokonya Habib Ahmad Kemudian orang-orang pada tanya, ya, Habib, eh baik, kenapa kok kamu itu gak, gak, gak kenal sama Habib ini? Kenapa kok kamu itu jualan harganya murah, gak ngambil keuntungan banyak? Dia jawab, Nabi saya yang nyuruh. Jadi kadang-kadang suka ngasih bantuan. Kenapa kamu kok ngasih bantuan terus, kok gak takut miskin? Nabi saya yang nyuruh. Jawabannya masih seperti itu. Nabi saya yang nyuruh. Akhirnya orang-orang penasaran gimana sih Nabi kamu terangkan Nabi Muhammad orangnya begini, begini, begini, begini. Tertarik masuk Islam. Masuk Islam, masuk Islam. Akhirnya rata-rata satu kota banyak yang masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Ini dakwah dengan akhlak, dakwah dengan perbuatan. Bahkan pernah pula beliau ketika masuk ke sebuah kota mau dakwah, itu beliau jarang ceramah. Tapi kalau mau dakwah nyuruh muridnya ceramah. Setelah muridnya ceramah, beliau berdiri. Ada yang mau masuk Islam seperti dia, angkat tangan. Nanti beberapa orang angkat tangan masuk Islam. Bahkan ada pernah suatu ketika ketika beliau muridnya belum ceramah, ada orang datang langsung mau masuk Islam. Ditanya, "Kenapa kok kamu itu mau masuk Islam?" Saya ketika lihat wajahmu, saya tahu kalau agamamu itu pasti agama yang benar. Cuma lihat wajahnya aja masuk ke dalam agama Islam. Ya, ini orang-orang pilihan. Jadi dakwah itu macam-macam dan bisa dilaksanakan oleh semua kalangan. Kalau dakwah ya. Kalau ngajarkan ilmu harus orang yang punya ilmu. Tapi kalau dakwah siapapun itu bisa. Siapapun yang penting perbaiki niat kita, perbaiki hati kita yang ikhlas Insya Allah ketika kita mengajak orang kepada kebenaran bahkan kadang kita pun belum mengajak orang kepada kebenaran kita baru mengerjakan aja insya Allah sudah banyak orang yang ikut yang dikatakan tidak sempurna seorang da'i layak mulu halud da'i ila rabbil alamin hatta yasira qawluhu wa fi'luhu hujjatan ala jami'il mu'minin jadi kata hikmah yang kita pelajari pada hari ini tidaklah sempurna seorang dai yang mengajak manusia cinta kepada Allah sehingga ucapannya dan perbuatannya itu bisa menjadi hujah bisa menjadi bukti kepada seluruh kaum mukminin. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu, orang-orang mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan insya Allah dijadikan hati kita hati yang bersih, hati yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang ikhlas, dijadikan kita ini ada semangat di dalam berdakwah, dijadikan ada semangat di dalam mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala.